rahmat dan maghfirah Serta taufik dan hidayah dari Allah ini Marilah kita tanamkan tekad yang kuat untuk mengisi waktu-waktu dan hari-hari demi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagai wujud rasa syukur atas kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan diberikannya kehidupan ini sebagai pertanda bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan diri sebagai orang yang pantas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pantas memasuki surganya. Ingatlah bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu masih berharap untuk diberi kehidupan lagi sehingga memiliki kesempatan untuk beribadah dan beramal. Karena jika maut sudah menyemput, kesempatan untuk berbuat kebaikan sudah musnah dan harapan hidup di akhirat dengan keadaan berbahagia telah pupus. Dengan meningkatkan iman dan takwa sebagai rasa syukur, marilah kita wujudkan kehidupan yang damai, makmur, dan sentosa dengan penuh kesadaran akan jabatan yang telah kita sandang sebagai khalifah di muka bumi yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari pengadilan nanti. Dan percayalah bahwa iman dan takwa adalah bekal terbaik saat menghadapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Diberi tugas pokok yaitu ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udhu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adapun ibadah adalah al-qiyamu bil fi'li al-matlubi syar'an mendirikan atau menjalankan apa-apa yang dituntut oleh syarak. Perlu kita fahami dan kita sadari bahwa ibadah itu merupakan jalan yang sulit, berat dalam menempuhnya, banyak penghalang dan rintangan, serta banyak musuhnya. Karena itu perlu adanya persiapan bekal yang dibutuhkan dan alat untuk menempuhnya serta mempersiapkan strategi yang direncanakan untuk melalui jalan itu yaitu el al ilmu dan amal harapan dengan ilmu dan amal yang disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah seseorang itu akan mampu menempuh jalan yang sangat sulit itu. Maka setelah mempersiapkan ilmu dan amal perbuatan, seseorang itu sangat membutuhkan nabor yang bagus, ta'amul atau angan-angan yang sempurna, juga menyempurnakan dalam belajar maknanya. Bukan hanya sekedar belajar secara bohir, yaitu mengetahui dan memahami ketentuan syarak. Tetapi belajar memahami apa yang ada dalam batinnya. Cara mempelajari apa yang ada dalam batin, yaitu lewat hukama, yaitu orang yang hatinya ada cahaya, yaitu para ulama yang diberi basirah yaitu hatinya yang diberi cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah kepada mereka sebagai ulamaul akhirah. Dalam hal ini Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali membagi ulama menjadi dua yaitu ulamaul akhirah dan ulama dunia. Adapun yang dimaksud dengan ulama dunia adalah alladzina qasduhum minal ilmi ta'allumu at-tana'umu bid-dunya wa tawassulu ilal jah wal manzilati inda ahliha. Ulama dunia adalah mereka yang dengan ilmunya ingin mengumpulkan dunia. Ingin menikmati dunia, termasuk ingin mencapai sebuah kedudukan dan jabatan karena ilmunya. Maka kita kalau ingin berhasil menempuh dan melewati jalan yang sulit itu, janganlah bertanya kepada ulama dunia tapi bertanyalah kepada ulama akhirat. Ciri ulama akhirat di antaranya yaitu beliau tidak mencari dunia dengan wasilah ilmunya atau tidak mencari ilmu karena untuk dunia. Ulama akhirah ini sebagai petunjuk jalan yang benar, sebagai pelita umat dan panutan umat maka ambillah manfaat dan barokah ulama akhirat itu. Dan mintalah doa atau minta didoakan untuk mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang tersebarnya fitnah agama ini yaitu dengan munculnya akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah Jabariyah, Qadariyah, Syiah Imamiyah Isna Asariyah atau munculnya faham liberalis komunis yang semuanya itu membahayakan ideologi bangsa dan negara. Di antara doa yang diajarkan oleh ulama itu yaitu doa yang diajarkan oleh Al Habib Ali agar keluarga serta anak-anak keturunan tidak terpengaruh dengan akidah yang menyimpang dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah dan tetap teguh memegang ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Doa itu mari kita baca setiap kita selesai menjalankan solat lima waktu. Doanya adalah Allahumma inna nabra'u ilaika min kulli akidatin la ya'taqiduha aslafuna as-salihun. Itulah doa dari para ulama-ulama akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sehingga kalau kita mau bertanya kepada ulama akhirat dan minta doa atau minta didoakan, niscaya kita akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Karena kalau mengandalkan ilmu dan amal saja, maka tidak akan mampu untuk melewati jalan yang terjal sehingga ia tergelincir hancur bersama orang-orang yang hancur karena tidak mendapatkan taufik dari dari hidayah dari Allah. Adapun taufik adalah sarful himmati kama qarrara. Mengerahkan kemampuan yang kuat kepada sesuatu yang seharusnya diberbuat. Semisal kita memasuki masjid hari ini maka kita termasuk orang yang mendapatkan taufik, maka kita akan melakukan sesuatu yang seharusnya diamalkan saat memasuki dan berada di dalam masjid. Apakah itu saat masuk membaca doa dan sholat tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan khutbah dengan khusuk dan menjalankan sholat jum'ah dengan khusuk kemudian keluar mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Itulah yang terbaik dan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu berada di dalam masjid, melakukan satu tindakan yang tidak baik, apakah itu bergurau, apakah itu menjalankan perdagangan, atau membicarakan urusan dunia semata atau membuat gaduh di dalam masjid, maka itu sebagai tanda orang yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini termasuk orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadah yang kita laksanakan khususnya pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang soleh baik di dunia maupun di akhirat dan semoga Allah mentakdirkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah.